kita akan memasuki pembatal keislaman yang keempat namun sebelumnya kita murajaah terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu pembatal keislaman yang ketiga yang telah kita pelajari man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik Atau ragu dengan kekafiran mereka Atau membenarkan pendapat mereka Maka dia kafir Kemarin kita sebutkan Minimal ada dua sebab kekafirannya Siapa yang bisa sebutkan Dua sebab kekafiran ini Fadal Fadal akhir Buat apa di foto Pak? Ada apa nih? Oh dokumentasi. Taib. Ahsan. Yang kedua. Taib. Ahsan. Eh, ah, Barakallahu fiik. sebab kekafirannya paling tidak ada dua perkara yang pertama itu adalah pengingkaran terhadap kalimat la ilaha illallah yaitu bagian yang pertama la ilaha menafikan semua sesembahan selain Allah tabaraka wa taala yang kedua adalah pengingkaran terhadap Al-Qur'an yang telah mengkafirkan kaum musyrikin baik kemarin kita sebutkan tentang kekafiran seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap kafir tersebut sehingga orang yang tidak mengkafirkan mereka pantas dikafirkan ada yang bisa jawab Ya. Taib. Ahsant barakallahu Yaitu yang disepakati para ulama sebagai satu kekafiran. Dan bagi orang yang tidak yang tidak mengkafirkan tersebut dia juga paham. Itu disepakati para ulama atau bahkan sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kekafiran Yahudi dan Nasrani. Ada contoh yang dikhilafkan para ulama atau di dalam penghukuman kekafirannya belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran sehingga orang yang tidak mengkafirkannya tidak dianggap kafir. Siapa yang bisa berikan kira-kira dua contoh? Ya. Pertama yang dikhilafkan para ulama itu kekafiran atau bukan? Yang kedua, dari sisi perbedaan pendapat dalam penghukuman kufurnya orang tersebut. Bisa dijelaskan dengan contoh. Dua contoh. Fadl. Atau satu sajalah. Yang ulama berbeda pendapat. Tafadalah. Orang yang ahsan. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Yang satu sepakat, yang satu berbeda pendapat. Ya, dia meninggalkan sholat karena malas. karena malas. ah barakallahu fiik. Ini sedikit hadiah buat antum bertiga. Tafadhol. Akhi yang menjawab. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala Ar-Rabi pembatal keislaman yang keempat Man i'taqada anna ghayra hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر Barang siapa meyakini bahawa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuknya atau hukum selain beliau lebih sempurna atau lebih baik daripada hukum beliau seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para tagut melebihi hukum beliau maka dia kafir maka dia kafir dan ini juga berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Ibn Bas rahimahullah di dalam majmu' fatwa beliau juz kedua halaman 274 juz kedua halaman 274 baik inilah pembatal keislaman yang keempat Barang siapa yang meyakini bahwa selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk beliau atau hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau seperti orang yang lebih mengutamakan hukum para tagut melebihi hukum beliau maka dia kafir menurut kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat tidak ada perbedaan pendapat, ulama seluruhnya sepakat siapa yang memiliki keyakinan tersebut dia kafir atau murtad keluar dari Islam. Walaupun dia solat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, dia murtad keluar dari Islam dan seluruh amal ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka Kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Dan seluruh amal ibadah yang telah mereka kerjakan dahulu menjadi terhapus Sebagaimana firman Allah Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun Andaikan mereka menyekutukan Allah, terhapuslah seluruh amalan yang pernah mereka kerjakan. Jadi, kekufuran itu menyebabkan seluruh amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghapus seluruh amalan yang pernah dia kerjakan. Ini peringatan bagi kita semua bahayanya kekufuran sehingga kita perlu mengerti lebih detail mengerti lebih detail tentang apa saja yang termasuk kategori kekufuran. Dan kemarin sudah kita jelaskan di mukaddimah 10 pembatal keislaman yang disebutkan dalam kitab ini itu bukan pembatasan melainkan hanya contoh dan termasuk yang paling banyak terjadi dan juga termasuk yang disepakati para ulama. Yang disepakati para ulama 10 ini insyaallah taala sebagaimana akan kita sebutkan satu persatu penukilan ijma tersebut. Baik. Jadi inilah pembatal keislaman yang keempat. Jemaah sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kita memberikan gambaran secara global tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya syariat beliau adalah syariat yang lengkap syariat yang sempurna yang Allah telah sempurnakan untuk seluruh umat manusia untuk seluruh umat manusia di seluruh negeri di seluruh negeri sampai akhir zaman di seluruh negeri sampai akhir zaman ini yang harus kita imani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat beliau adalah syariat yang sempurna dan berlaku untuk seluruh umat manusia sejak beliau diutus serta berlaku sampai hari kiamat dan berlaku juga untuk seluruh negeri. Sehingga barang siapa yang mengatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berlaku di masa beliau itu juga kekufuran. Demikian pula orang yang mengatakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pantas berlaku di negeri ini ini bukan negeri Arab. Itu hanya cocok di negeri Arab. Adapun di negeri kita cukup hukum peninggalan Belanda. Itu juga kekufuran. Barang siapa yang mengatakan demikian. Atau orang yang mengatakan syariat beliau tidak berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Maka itu juga semuanya kekufuran. Dan itu bertentangan dengan sifat kesempurnaan di dalam syariat beliau. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridoi Islam sebagai agama bagimu. Ya. Ini kita bahas sedikit tentang kesempurnaan syariat beliau. Adapun tentang uh, apa yang baru saja kita sebutkan yaitu keyakinan bahwa syariat beliau hanya bagi umat tertentu ini insyaallah lebih detail akan kita bahas pada pembatal keislaman yang kesembilan. Baik. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Betapa sempurnanya syariat beliau sehingga ditegaskan juga di dalam banyak hadis di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayh ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum asharra ma ya'lamuhu lahum sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali hak atasnya untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya yang dia ketahui dan mengingatkan kejelekan kepada umatnya yang dia ketahui sehingga di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani beliau berkata tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan untuk kami ilmunya itu takbir sahabat yang mulia tentang kesempurnaan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad lakum." Tidak tersisa satu perkara yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian semuanya jemaah sekalian segala yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat semuanya telah dijelaskan kepada kita dari mulai perkara yang mungkin kecil sampai perkara-perkara besar diriwayatkan secara detail petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala izinkan memiliki istri lebih dari empat Lebih dari empat istri beliau banyak agar benar-benar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan secara detail apa petunjuk-petunjuk beliau di dalam keseharian beliau yang tidak mungkin dilihat oleh para sahabat yang lain ya, yang tidak mungkin dilihat oleh para sahabat yang lain. Seperti cara beliau buang hajat. Subhanallah, kalau kita buka kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis yang berbicara tentang fikih, maka kita akan dapatkan detail sekali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, adab-adab beliau ketika mandi, adab-adab beliau di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Sampai adab-adab beliau di atas ranjang bersama istri-istrinya. Disebutkan lengkap detail. Disebutkan lengkap detail yang bahkan semestinya malu untuk disampaikan, tetapi ada maslahat yang sangat besar mesti untuk disampaikan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya mereka malu untuk menyampaikannya. Namun karena takut dosa menyembunyikan ilmu, maka mereka sampaikan detail petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keseharian beliau. Iya. Itu dalam perkara-perkara yang sifatnya rahasia, sifatnya tersembunyi terkait antara suami istri dan berhubungan dengan adab-adab seputar membersihkan kemaluan. Itu diriwayatkan secara detail. Maka kalau begitu tidak mungkin dalam perkara ibadah dalam perkara zikir-zikir, dalam perkara solat, zakat, puasa dan haji apabila tidak diriwayatkan secara detail. Ya. Tapi ada kelompok yang mengklaim kami punya zikir khusus diriwayatkan dari guru mereka terus mereka buat sanatnya sampai kepada Abu Bakar khusus diajarkan untuk tarekat mereka ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mustahil. Mustahil seperti itu kalau khusus bagi mereka. ya Kita mau cari dimanapun di dalam kitab hadis manapun nggak ada. Itu hanya khusus bagi tarekat mereka. Itu namanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempurna kalau begitu. Kalau hanya khusus bagi mereka. ya Itu masih mending kalau mereka sebutkan sanat. Ada yang lebih parah lagi mereka mengatakan sanat kalian itu orang-orang mati ya haddatsana fulan fulan siapa syekh fulan sudah mati tapi sanat kami kepada yang maha hidup haddatsani rabbi ya itu tentunya batil ya itu batil mereka tidak mengerti karena tidak paham ilmu syaitan menipu mereka yang mereka katakan haddatsani rabbi kemudian mereka mengada-ada dalam agama padahal haddatsahu asyaitan ya syaitan yang membisikkan kepadanya baik ketika dia terjaga dan kebanyakan di dalam mimpi mereka ya. jadi itu nggak mungkin terjadi kalau dalam masalah yang lebih besar seperti zikir-zikir cara-cara ibadah kemudian tidak diriwayatkan untuk seluruh umat padahal dalam masalah-masalah yang rahasia tersembunyi diriwayatkan demikian pula apabila masalah-masalah yang lingkupnya lebih kecil itu dalam adab keseharian, dalam adab rumah tangga suami istri diriwayatkan kepada kita lalu kemudian tidak ada aturan-aturan atau riwayat-riwayat serta ketentuan syariat dalam hukum yang lebih besar seperti permasalahan negara, permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan militer itu lebih tidak mungkin lagi. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Barang siapa mengingkari kesempurnaan Islam, maka itu termasuk kekufuran. Barang siapa mengingkari kesempurnaan Islam termasuk kekufuran. Makanya ulama menjelaskan yang namanya sekularisme yaitu memisahkan antara agama dan dunia atau agama dan negara itu adalah termasuk kekufuran termasuk kekufuran yang namanya sekularisme termasuk kekufuran karena itu berarti pengingkaran terhadap kesempurnaan syariat Islam dan syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengurangi kesempurnaan syariat Islam tidak dibolehkan demikian pula jemaah sekalian menambah-nambah di dalam agama juga tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang menambah-nambah di dalam agama am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah sebagaimana dalam surat asy-syura ayat ke-21 apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyir, yang mensyariatkan untuk mereka agama yang Allah tidak izinkan. Ini tentang orang-orang yang menambah-nambah di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil. Maka Allah mengatakan amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang Allah tidak mengizinkan untuk mensyariatkan bagi mereka dari agama. Baik. Ini gambaran sekilas kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kesimpulannya kita harus meyakini syariat ini sudah sempurna sehingga tidak boleh dikurangi sebagaimana tidak boleh juga ditambah-tambah. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan pada bab ini. Syekh mengatakan barang siapa yang meyakini selain daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada hukum beliau atau lebih baik daripada petunjuk beliau lebih sempurna daripada petunjuk beliau atau lebih baik daripada hukum beliau jemaah sekalian ini kalimat yang perlu diperhatikan dengan baik. Tentang orang yang berhukum dengan selain hukum syariat. Ini sebetulnya yang ingin dibicarakan oleh Syekh. Sebagaimana dijelaskan para ulama yang mensyarah pembatal keislaman yang keempat ini. Syekh rahimahullahu taala ingin berbicara kepada kita tentang hukum orang yang berhukum dengan syariat Allah. Maka kapan dia dikafirkan? Kapan dia dikafirkan? Jadi itu tidak otomatis dikafirkan. Makanya perhatikanlah ucapan Syekh. Barang siapa yang meyakini artinya dia punya keyakinan bukan sekedar perbuatan yang zahir melainkan keyakinan. Barang siapa yang meyakini selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada hukum beliau, saat itulah baru dikafirkan. Saat itulah baru dikafirkan. Jadi kalau seseorang berhukum dengan selain hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Demikian pula dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala atau dengan kata lain selain hukum Islam dalam keadaan dia masih meyakini dia masih meyakini sebetulnya hukum Islam lebih bagus dan itu kondisi orang muslim pada umumnya kondisi orang muslim pada umumnya sebetulnya hukum Islam lebih bagus sebetulnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih bagus. Iya. Dia tidak punya keyakinan ini hukum buatan Belanda, hukum ciptaan DPR misalkan lebih baik daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak punya keyakinan seperti itu, maka tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Kapan dia kafir? Apabila dia meyakini hukum itu lebih baik daripada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti orang-orang yang lebih mementingkan atau lebih menganggap baik hukum para togut yang dibuat oleh para togut orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini poin yang perlu diperhatikan dia memiliki keyakinan bukan sekedar dia melakukan Tapi dia memiliki keyakinan Dan ini adalah satu Dari tiga bentuk kekufuran Orang yang berhukum Dengan selain hukum Allah Ini termasuk Pembahasan ilmiah Yang banyak kerancuan padanya Dan Terjadi perbedaan mendasar Antara ahlu sunnah dengan khawarij Dalam perkara ini Yang perlu dipahami dengan baik Apabila seseorang tidak menuntut ilmu dan tidak meneliti ucapan-ucapan salaf dalam permasalahan ini, maka besar kemungkinannya dia akan terjerumus di dalam pemahaman khawarij. Sebagaimana akan kita nukilkan insyaallah taala beberapa ucapan salaf. Jadi, ini adalah satu dari tiga bentuk kekufuran orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menegaskan hal tersebut adalah surat Al-Maidah ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah untuk orang-orang yang yakin? Artinya, siapa yang tidak yakin yaitu tidak beriman, maka dia meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, adapun yang kedua juga termasuk kekufuran apabila seseorang meyakini selain daripada hukum Allah atau hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu posisinya sama atau kedudukannya sama. Jadi ini lebih mending. Kalau yang pertama dia meyakini selain daripada hukum Allah atau hukum Rasulnya lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Yang kedua dia yakini sama. Itu juga kekufuran. Itu juga sudah termasuk kekufuran. Dia yakini sama kedudukannya. Sama kedudukannya. Atau dia mengatakan manusia bebas memilih terserah. Itu juga ucapan kekufuran Siapa yang mengatakan manusia bebas memilih, manusia merdeka, silahkan. Mau pilih hukum Islam, boleh. Mau pilih hukum buatan manusia, boleh. Mau pilih hukum buatan PBB, buatan hukum apa namanya internasional dan lain sebagainya, boleh. Kedudukannya sama, sama-sama bagus. Maka ini juga termasuk kekufuran dan tercakup dalam pengingkaran terhadap surat Al-Maidah ayat ke-50 tadi. Karena Allah telah menyatakan, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi kalau dia yakini sama, berarti itu pengingkaran terhadap ayat yang mulia tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kapan seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi kafir? apabila dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ada suatu hukum yang ditetapkan oleh undang-undang satu negeri menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini termasuk kategori kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka yaitu orang-orang alimnya Yahudi dan ahli-ahli ibadah mereka yaitu ahli ibadahnya Nasrani sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka didengarkan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu yang dulunya beragama Nasrani. Kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, lasna nak buduhum. Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Atau ahli-ahli ibadah kami. Maka apa jawab Nabi SAW? Ama innahum lam yakunu ya'budunahum. Walakinnahum kanu. Ila ahallu lahum syai'an istahalluhu. Mereka memang... tidak menyembah mereka. Yaitu orang-orang Nasrani tidak menyembah para pendeta mereka dalam artian sujud dan sujud dan ruku. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila para pendeta tersebut menghalalkan untuk mereka sesuatu, mereka pun ikut menghalalkan. Wa idza harramu lahum syai'an harramuhu. Dan apabila mengharamkan sesuatu bagi mereka, maka mereka pun mengharamkannya. Jadi mereka mengikuti para pendeta mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatilka ibadatuhum." Itulah peribadahan kepada mereka. Itulah peribadahan kepada mereka. Ayat ini dan hadisnya, hadis dalam penafsirannya itu mencakup dua perkara, mencakup dua golongan. Yang pertama yang melakukannya yang melakukan penghalalan dan pengharaman. Yang kedua, yang menaati mereka. Tetapi yang menaati mereka itu ada dua kategori. Yang pertama, menaati mereka dalam keadaan masih yakin yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Yang kedua, menaati mereka dengan merubah keyakinan. Yaitu seperti keyakinan orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka itulah yang dikafirkan. Adapun dia menaati makhluk, dia menaati makhluk, namun dia masih meyakini yang halal tetap halal dan yang haram tetap haram, ini termasuk dosa besar namun tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafirkan. Baik. Contohnya khamar adalah sesuatu yang haram apabila pemerintah satu negeri mengeluarkan ketetapan khamar legal di negeri kita. Dalam artian boleh pabriknya dibuka, boleh kafe-kafe khamar dibuka, diberi izin. Iya, diberi izin. Walaupun mungkin izinnya terbatas, nggak boleh keluar dari kafe-kafe tersebut. Tidak boleh dijual secara umum. Iya. Nah, lihat apa dasar ketetapan tersebut. Kalau dasarnya adalah khamar itu menurut kami sudah halal. Walaupun kami tahu dalam Al-Qur'an diharamkan, maka itulah kekufuran. Tetapi kalau atas dasar kami tahu, ya misalkan mereka mengatakan, kami tahu itu sebenarnya haram. Kami pun yakin itu tetap haram. Hanya saja kami butuh pemasukan pajak bagi negara atau butuh untuk menyerap tenaga kerja. Ini namanya hawa nafsu dan kebodohan. Maka ini adalah dosa besar namun tidak sampai kekafiran. Harus dibedakan. Harus dibedakan. Kapan dikafirkan? Kalau ada penghalalan yang haram atau sebaliknya pengharaman yang halal. Iya. Kemudian orang yang menaatinya. Orang yang menaatinya. Kalau dia menaati pemimpinnya atau tokoh idolanya, ulamanya, syekhnya. Dalam perkara khamar misalkan. Dia minum khamar karena ada anjuran untuk minum khamar. Tetapi dia masih yakin tetap haram. Dia melakukannya demi menaati pemimpinnya atau gurunya dia masih yakin tetap haram maka itu termasuk dosa besar dan tidak dikafirkan tetapi kalau dia yakin yang haram itu sudah menjadi halal karena diperintahkan oleh gurunya maka itu kekufuran maka itu adalah kekufuran ini harus dibedakan ini terkait syirik di dalam ketaatan iya harus dibedakan baik jadi Inilah tiga keadaan di mana orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Tabaraka wa taala itu dikafirkan. Dan inilah penjelasan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dan perincian seperti ini tidak dimiliki oleh golongan Khawarij. Tidak dimiliki oleh golongan Khawarij. Iya. Kenapa jemaah sekalian tidak dimiliki oleh golongan khawarij? Karena mereka itu cara pendalilannya adalah mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil. Itulah diantara sebab kesesatan. Hati-hati. Mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil. Ya. Karena kalau dalil-dalil dikumpulkan kekufuran itu menjadi dua, kufur akbar dan kufur asgar. Adapun khawarij mereka tidak tahu kecuali kufur akbar. Semua bentuk kekufuran mereka sama ratakan. Kalau dalil-dalil dikumpulkan hasilnya adalah kufur akbar dan kufur asgar. Syirik akbar dan syirik asgar. Itu metode ahlul bid'ah di dalam pendalilan. Mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil. Ini sebab yang pertama kenapa mereka tersesat dan sebab yang kedua adalah karena tidak mengikuti pemahaman salaf karena tidak mengikuti pemahaman salaf nah sekarang kita berikan contoh terkait dengan pembahasan kita kapan seseorang itu dikafirkan apabila dia berhukum selain dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita katakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidaklah dikafirkan kecuali dia terjerumus pada satu dari tiga keadaan ini. Dia menganggap hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah atau dia menganggap sama rata atau dia menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم kafirun dalam surat Al-Maidah ayat ke-44 barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang Allah turunkan yaitu syariat Islam atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itulah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian memang kalau kita hanya bersandar pada zohir ayat ini maka seakan-akan kekufuran yang dimaksud adalah kufur akbar inilah pentingnya dua perkara tadi kita perhatikan pertama jangan hanya mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain yang kedua merujuk kepada pemahaman salaf kalau kita ambil zahirnya itu sudah jelas sekali. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Mungkin antum pernah mengikuti kelompok-kelompok tertentu, ini ayat andalannya. Ya, baru masuk di doktrin ini yang pertama. Ya, baru ikut kajian, baru ikut liqa, baru ikut tarbiyah, baru ikut kelompok-kelompok mereka, ayat ini andalannya. Di doktrin awal. Ya. Ini doktrin awal, hampir seluruh kelompok-kelompok tersebut. Ya. Karena memang secara zahir seperti itu. Maka apa kata para ulama? Dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala sebagaimana dalam At-Tamhid juz ke-16 halaman ke-17. Wa qad dallat jama'atun min ahli al-bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah fi hadzal bab fahtajju biayatin min kitabillah laysat ala zahiriha ya kata beliau telah tersesat sekelompok dari kalangan ahlul bid'ah yaitu dari kalangan khawarij dan mu'tazilah di dalam bab ini yaitu bab pengkafiran terhadap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah mereka maka mereka berhujjah dengan ayat-ayat dari kitab Allah yang sebenarnya laisat ala zahiriha tidak seperti zahirnya tidak seperti zahirnya bahkan Syekh Rashid Ridha mengatakan amma zahirul ayah lam yakul bihi ahadun min a'immatil fiqhi al-mashhurin bal lam yakun bihi bal lam yakul bihi ahadun adapun zahir ayat ini tidak seorang pun ahli fikih yang masyhur mengatakan demikian. Maksudnya berpendapat sesuai zahir ayat. Bahkan tidak seorang pun ulama yang berkata demikian. Iya. Maksudnya berpendapat kufur akbar sesuai zahir ayat. Kalau begitu, siapa yang berpendapat demikian? Yang berpendapat demikian adalah kaum Khawarij. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar tadi, Demikian pula dikatakan oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsir beliau, "Wa'lam anna al-khawarija yastadilluna bihadhihi al-ayah wa yaquluna man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafir." Ketahuilah orang-orang khawarij berdalil dengan ayat ini dan mereka berkata, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Wa ahlu sunnati qalu la yakfur bitarkil hukum. Adapun ahlus sunnah berkata tidak kafir hanya sekedar dia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian, apa sebabnya uh, ayat ini tidak dipahami secara zahirnya? Pertama itu dari pemahaman sahabat. Itu dari pemahaman sahabat. Tapi apa sebabnya sahabat memahami demikian? Karena ayat ini pada asalnya turun bukan untuk menjelaskan kekafiran kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh As-Sam'ani dari sahabat yang mulia Al-Bara' bin Hazib Al-Ayah fil Musyrikin. Ayat ini tentang kaum musyrikin. Dari sahabat yang lain juga ada yang mengatakan untuk orang-orang Yahudi. Jadi itu asal ayat ini. Inilah pentingnya merujuk pemahaman salaf agar mengerti asal ayat ini. Sehingga apabila ayat ini digunakan untuk menghukumi kaum muslimin, kondisinya menjadi beda. Sebab kaum muslimin memiliki aslul iman. Sedangkan kaum musyrikin sama sekali tidak memiliki aslul iman. Maka pada kaum musyrikin dihukumi kufur akbar sedangkan pada kaum muslimin dihukumi kufur asgar sebagaimana kata Ibnu Abbas al ayah fil muslimin wa arada bihi kufrun duna kufrin ayat ini bagi kaum muslimin juga namun yang dimaksudkan dengannya adalah kufrun duna kufrin kufur asgar yang tidak sampai pada derajat kekufuran akbar dan banyak nukilan dari Ibnu Abbas terjemahan Al-Quran yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Di antaranya beliau berkata, "Innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih, innahu laisa kufran yanqulu 'anil millah." Sesungguhnya kekufuran yang dimaksudkan di situ bukan seperti yang mereka pahami. Sesungguhnya kekufuran yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah kekufuran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini asar dari Ibn Abbas diriwayatkan Imam Al-Hakim dan disohkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Demikian pula dalam riwayat yang lain beliau berkata, "Hiya bihi kufrun walaysa kufran billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ayat ini adalah kekufuran atau menjelaskan tentang kekufuran tetapi tidak seperti kufuran kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Iya. Dan juga dinukil dari para ulama ussalaf yang lainnya tentang penafsiran ini. Intinya seperti yang kita sebutkan tadi, ulama seluruhnya sepakat tidak ada yang menafsirkan secara zahir. Jadi pada asalnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak dikafirkan karena itu bukan kekufuran besar bukan kufur akbar melainkan kufur asgar kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara yang telah kita jelaskan tadi kecuali dia melakukan satu dari tiga perkara yang telah kita jelaskan tadi iya ada faedah penting disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau perlu diketahui Syekh Shalal Fauzan memiliki dua syarah terhadap kitab Nawakidul Islam. Yang pertama syarah ringkas. Syarhu Nawakidul Islam ringkas. Yang kedua yang agak tebal. Ya, satu jilid tapi lebih dari 200 halaman. Yang pertama itu kurang dari 100 halaman. Yang kedua judulnya Durusun fi Syarhi Nawakidil Islam dan itu yang terbaru. Itu yang terbaru baru dicetak. Iya disebutkan dalam kitab yang kedua itu beliau mengatakan di antara kesalahpahaman mereka mereka mengira permasalahan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu hanya terkait dengan pemerintah ya padahal semua orang bisa kena al hakim wal mahkumin pemerintah maupun rakyat pemerintah maupun rakyat iya jadi ini tidak khusus pemerintah. Ayat tentang waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun itu tidak khusus berbicara tentang pemerintah. Semua bisa. Pribadi-pribadi masyarakat pun kena. Yang berhukum, yang menjalankan dan melakukan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam itu juga kena. Tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan, di antara kesalahan mereka mengira kalau berbicara hukum Islam itu hanya terkait dengan hukum-hukum pidana. Hukum kisos, hukum untuk pencuri dan lain sebagainya. Ya, yang hanya bisa diterapkan oleh pemerintah. Padahal kata beliau, sebesar-besarnya hukum yang mesti ditegakkan adalah tauhid, akidah, kemudian ibadah, akhlak. Jadi hukum itu umum semuanya, mencakup. Ya, mencakup. Jadi subhanallah ada kelompok-kelompok tertentu yang berjuang mau menegakkan hukum Islam, ternyata dia nggak paham hukum Islam itu. Dia mau menegakkan hukum Islam dan dia tinggalkan yang lebih penting, hukum Islam yang lebih penting. Perkara tauhid misalkan, perkara akidah atau ibadah. Itu yang lebih penting daripada permasalahan hukum pidana dan lain-lain. Ya, tauhid itu merupakan dasar dan bahkan itu adalah sebab yang dengannya Allah akan menolong kaum muslimin untuk menguasai satu negeri dan menegakkan hukum Islam. Tapi mereka tinggalkan tauhid, mereka tinggalkan sunnah, kemudian mereka berkuar-kuar mau mendirikan khilafah Islamiyah atau negara Islam. Iya. Dan dalam bayangannya negara Islam itu cuma sekedar itu aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan manusia atau dalam penegakan hukum-hukum yang hanya bisa ditegakkan oleh negara hukum kisos dan lain-lain. Padahal sebesar-besarnya hukum Islam adalah tauhid. Kemudian permasalahan akidah secara umum. Kemudian ibadah, akhlak dan seterusnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini banyak sekali kesalahpahaman yang perlu untuk diluruskan. Iya. Kemudian mungkin kita tambahkan satu pembahasan penting. Oleh karena itu, para ulama ini juga termasuk pembahasan penting untuk dipahami sekaligus untuk membantah syubhat Para ulama memberikan istilah dalam permasalahan kekufuran di sini, kekufuran yang keempat dengan kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kufur i'tiqadi dan kufur amali. Kufur i'tiqadi ini sekali lagi saya tekankan hanya dalam permasalahan ini kita bicara sekarang. Jangan dulu diperluas dalam permasalahan lain. Kufur i'tiqadi yang dimaksudkan di sini adalah persis seperti yang dikatakan oleh Syekh. Dia punya keyakinan bahwa selain daripada hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Atau dia punya keyakinan menghalalkan, bukan sekedar perbuatannya. Tetapi keyakinannya menghalalkan atau dia meyakini yang tadinya haram sudah menjadi halal bukan sekedar perbuatannya melakukan itu tetapi dalam hatinya dia berkeyakinan bahwa yang tadinya haram itu sudah menjadi halal atau tadinya halal menjadi haram maka kalau dia sekedar melakukannya itu disebut kufur amali dan tidak dikafirkan kufur asgar sedangkan kalau dia melakukan eh, meyakininya itu disebut kufur i'tiqadi dan termasuk kategori kufur besar. Termasuk kategori kufur besar yang menyebabkan kekufuran atau kafir keluar dari Islam. Iya. Ini sekaligus membantah syubhat mereka yang mengatakan bahwa ahlu sunnah itu punya pemahaman murjiah. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan karena tidak mengkafirkan orang yang melakukan amalan kekafiran. Bagaimana untuk membantah syubhat ini? Ya. Mereka bilang salafi maz'um. Salafi murji. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan orang yang melakukan kekafiran sampai harus meyakini dulu. Bagaimana caranya membantah syubhat ini? Kita katakan itu bukan kekafiran masalahnya. Itu masalahnya bukan amalan kekafiran. Itu termasuk dosa besar atau termasuk kategori kufur asgor. Bukan kufur akbar. Itu saja bantahannya. Cukup. Iya. Makanya saya katakan tadi ini dalam permasalahan ini saja. Buktinya betapa banyak ulama ahlus sunnah, ulama As-Salafi uh, mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan kekufuran terlepas dia meyakini atau tidak. Contohnya apa? Yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, terutama yang kedua, menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah. Itu ulama ahlus sunnah mengkafirkan bahkan dinukil kesepakatan. Kalau seorang sudah mengatakan, Ya Syekh Fulan, kabulkanlah doaku. Atau teruskanlah doaku kepada Allah. Itu perbuatan. Terserah dia yakin dalam hati atau tidak, itu bukan penentu hukum. Yang menentukan perbuatannya itu saja. Dia dihukumi kekufuran. Iya. Jadi hanya dalam permasalahan ini karena itu pada hakikatnya bukan kekufuran. Bukan kekufuran. Iya. Baik. Jadi kesalahan mereka adalah mengkategorikan yang bukan kekufuran menjadi kekufuran. Atau dengan istilah lain itu kufur amali. Atau dengan istilah lain itu kufur asgar bukan kufur i'tiqadi bukan kufur akbar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam iya itu kesalahan mereka masih ada lagi kesalahan yang lain mengkafirkan tanpa terpenuhi syarat-syarat pengkafiran itu juga kesalahan mereka iya kalaupun itu adalah kekufuran maka tetap saja harus terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran baru boleh dikafirkan baik Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada sedikit tanya jawab ditulis lebih bagus. Tafadhol. Oh ya kemarin ada yang Fadl. Eh, Hadis-hadis tidak semuanya terbukukan. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya terbukukan. <clears throat> Wallahu alam saya belum mendapatkan penjelasan para ulama. Hanya saja perlu kita pahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga seluruh yang beliau sampaikan seluruh yang beliau sampaikan tidak ada pengecualian terjaga sampai hari kiamat apakah melalui buku ataukah melalui periwayatan para rijal ya Kenapa? Karena itu termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Masuk di situ. Kamilah yang menurunkan az-zikir dan kamilah yang menjaga. Az-zikir bukan hanya Al-Qur'an. Mencakup Al-Qur'an was sunnah, dua-duanya. Jadi harus menjadi keyakinan kita bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Tidak ada yang hilang sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman kecuali Allah mematikan para ulama. Kecuali Allah mematikan para ulama sebagaimana disebutkan di dalam hadis Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an ولكن ينتزعه biqabdil العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس nasu جهالا فسئلوا fasu'ilu بغير علم فضلوا وأضلوا sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus melainkan dengan mematikan para ulama sampai apabila Allah tidak menyisakan lagi seorang alim pun manusia kemudian mulai mengambil para pemimpin yang bodoh lalu mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa ilmu maka mereka sesat dan menyesatkan ya halal dihalalkan ya di ini dibolehkan berarti dihalalkan ya macam minuman segala macam ini dibolehkan berarti dihalalkan baik kita ulama kan barang kita menghalalkan yang dihalalkan Allah bukan saja kafir baik ini pertanyaan bagus dan termasuk syubhat mereka. Ya. Ada dua perkara di sini. Pertama tentang khawarij. Apakah mereka masih ada sekarang? Yang kedua tentang orang yang melakukan perbuatan yang haram, kapan dia dihukumi menghalalkan. Adapun yang pertama dijelaskan oleh para ulama, khawarij itu adalah golongan yang memiliki tiga prinsip kesesatan. Barang siapa yang memiliki satu prinsip dari tiga prinsip ini, maka dia sudah patut dihukumi sebagai khawarij. Dan yang paling jelek adalah kalau dia punya semua prinsip ini. Ya. Contoh di masa ini yang punya semua prinsip ini adalah ISIS. Tapi tidak sedikit yang punya satu atau dua prinsip ini. Yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, memberontak terhadap penguasa muslim. Perhatikan kalimat penguasa muslim. Memberontak terhadap penguasa muslim. Dan muslim di sini mencakup muslim yang baik dan muslim yang zalim. Selama dia masih muslim. Dan memberontak itu memberontak itu atau sebelumnya tadi saya katakan muslim di sini mencakup muslim yang baik maupun muslim yang zalim. Tidak boleh kita memberontak. Dari mana kita mengatakan itu? dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Di antaranya beliau bersabda, ini sebagai jawaban dari pertanyaan Al-Akh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu yasbir, Fa innahu man farakal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya satu kemungkaran, satu kemungkaran. Artinya yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berhukum dengan syariat Islam. Sekarang Nabi kita yang mulia berbicara tentang pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Maka apa pesan Nabi? Kalau kita melihat mereka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyasbir." Hendaklah bersabar. Karena siapa yang memisahkan diri dari kepemimpinan mereka atau memberontak, kalau dia mati-matinya jahiliyah. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sama, walaupun dia zalim, walaupun dia tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Bahkan hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immah." la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bihadyi akan datang nanti sepeninggalku para pemimpin tidak mengambil sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku ini sudah jelas tidak mengamalkan syariat Islam ya kan sudah jelas apalagi syariat Islam selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihim rijalun qulubuhum kuluubu syayatin fi jismani ins." Di tengah-tengah mereka ada orang-orang hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus lakukan aku lakukan apabila aku bertemu mereka?" Perhatikan jamaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengatakan berontak? Ya. Melawan? Tidak jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati lil amir." Tetap dengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Bahkan dalam, dalam lanjutannya dan lanjutan ini didoifkan oleh sebagian orang tapi insyaallah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetap dengar dan taat. Ya. Sampai seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang akan datangnya para pemimpin tersebut, maka Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan?" Beliau bersabda, "Addu alaihim haqqahum wasalullaha haqqakum." Tunaikan hak mereka. Ini tentang pemimpin yang jauh apa namanya? tidak seperti Ali bin Abi Thalib. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Abu Khawarij dia nggak peduli. Dia melakukan pemberontakan. Makanya jemaah sekalian, ulama seluruhnya sepakat tidak boleh memberontak terhadap pemimpin yang zalim selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim tidak boleh memberontak sebagaimana dinukil oleh Imam Muslim uh, afwan uh, oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Sahih Muslim. Iya. Sepakat ulama haram memberontak terhadap para pemimpin yang zalim. Nah, ini usul khawarij yang kedua, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata dan kedua-duanya adalah pemberontakan secara hakiki. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Iya. Jadi yang memberontak itu bukan sekedar dengan senjata. Juga dengan kata-kata bisa jadi pemberontak, bisa jadi khawarij. Seperti apa pemberontakan dengan kata-kata? Orang yang mencela pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah secara terang-terangan, di khalayak ramai, di mimbar-mimbar, di jalan-jalan dengan demonstrasi, di media-media massa, di media-media sosial, itu termasuk kategori pemberontakan. Makanya dahulu, kata Al-Hafidh, ada kelompok khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adiyah. Mereka ini tidak pernah mengangkat senjata. Enggak pernah. Mereka hanyalah memberontak dengan kata-kata Bahkan nenek moyang Khawarij juga hanya memberontak dengan kata-kata. Ketika dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu belum berlaku adil. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini adalah sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan dengan kata-kata itu adalah pemberontakan yang hakiki. Iya. Jadi hati-hati. Betapa banyak orang yang kita lihat mengaku ahlu sunnah tetapi lisannya mencela dan menjelek-jelekkan pemerintah. Adapun kalau mau menasihati pemerintah ada caranya. Ada caranya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan cara seperti itu. Itu namanya provokasi dan gibah. Iya. Kemudian prinsip khawarij yang ketiga adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Maka siapapun yang memiliki satu dari tiga prinsip ini dia termasuk golongan khawarij sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dan para ulama yang lainnya. Kalau dia memiliki tiga-tiganya, maka dia adalah khawarij yang paling parah. Iya. Walaupun satu walaupun satu itu sudah cukup menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnati wal jamaah uh, Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan sebagaimana dalam Al-Ittisam kapan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah kapan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah karena dua sebab yang pertama bid'ahnya itu pada usul pada prinsip agama walaupun satu walaupun satu. Ya. Yang kedua, bid'ahnya dalam permasalahan cabang tapi banyak. Ya. Tapi banyak dalam permasalahan cabang tapi banyak. Ulama yang lainnya juga menjelaskan seperti penjelasan Syekh Mukbil, demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kapan seorang itu dihukumi keluar dari ahlus sunnah apabila dia melakukan bid'ah kemudian dia membangun al-wala wal bara di atasnya itu juga sebab jadi nggak semua orang yang melakukan penyimpangan nggak semua uh, dapat dihukumi sebagai ahlul bid'ah atau dikeluarkan dari ahlus sunnah Penjelasan yang semisal juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan seorang ahlu sunnah kapan dihukumi menjadi ahlul bid'ah yaitu apabila dia melakukan bid'ah yang telah masyhur penyelisihannya di kalangan ulama sunnah kemudian beliau berikan contoh yang pertama syiah yang kedua khawarij yang ketiga qadariyah yang keempat murjiah inilah empat usul bid'ah syiah khawarij uh, qadariyah dan murjiah kalau dia terjerumus dalam salah satu dari empat macam bid'ah ini maka saat itu dia dihukumi keluar dari ahlus sunnah yeah. jadi khawarij itu masih ada sampai sekarang kalau dia melakukan prinsip-prinsip khawarij tadi iya yeah. Ada pun pertanyaan al yang kedua, uh, sudah kita jelaskan tadi sebetulnya, itu salah besar, itu manhaj khawarij. Kalau orang yang minum khamar, langsung kita hukumi berarti dia menghalalkan khamar. Nggak boleh. Nggak boleh kita hukumi khawarij. Ya, eh, afwan, nggak boleh kita hukumi dia menghalalkan khamar. Itulah manhaj khawarij. Ya, Salah satu metode khawarij, orang yang melakukan maksiat mereka hukumi telah menghalalkan maksiat tersebut. Itu nggak boleh. Penghalalan dan pengharaman yang dimaksudkan di sini adalah dengan hati. yakni meyakini sesuatu itu apa namanya? yang haram menjadi halal. Karena kalau metode itu kita ambil, berarti semua orang yang melakukan dosa kafir tanpa ada sisa ya kan? Nggak ada sisanya satupun. Kita pun kafir, karena nggak ada selamat dari dosa, nggak ada yang selamat dari dosa. Ya kan? Apa kita nggak pernah berbuat dosa? Apakah kita berbuat dosa berarti kita menghalalkan? Tidak. Makanya kita taubat. Makanya kita taubat. Karena kita tahu itu salah. Jadi itu jangan diambil metode tersebut. Harus apa namanya? Dia meyakini dengan hati harus diyakini dengan hati. Makanya jemaah sekalian ini hikmahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pemberontakan, kemudian beliau berikan pengecualian, illa antara kufran bawahan. Kecuali kalian telah melihat kekufuran yang nyata. Karena kekufuran itu banyak yang tersembunyi. Belum nyata, belum jelas, nggak boleh. Ini hikmahnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Iya. Itu pun indakum minallahi fihi burhan illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata di mana kalian memiliki dalil dari Allah itu adalah kekufuran kalau khawarij tidak punya dalil selain daripada ayat yang mereka salah tafsirkan baik Ayah saya mempunyai buku tarekat sekitar 500 halaman di situ disebutkan sanad-sanad zikir dan ajaran-ajaran tarekat. Dan sanad-sanad inilah yang menjadi andalan ayah saya untuk membenarkan tarekatnya dengan mengatakan inilah bukti bahwa ajaran yang saya lakukan adalah ajaran Rasulullah saw. alaihi bagaimana mana bukti bahwa sanad tersebut mustahil? Antum kan sudah belajar ilmu hadis. Ya. Antum bisa buktikan itu. Antum ambil kutubur rijal. Itu caranya. Ya antum baca uh, lihat nah, sekarang udah ada maktabah syamilah mudah sekali ya ada maktabah syamilah antum ambil satu persatu sanatnya kemudian antum cari di kutubur rijal ya seperti tahzibut tahzib karya al hafidh ibnu hajar itu kan kutubur kutubur rijal hadis iya dan banyak lagi kitab-kitab para ulama. Periksa sanatnya itu. Satu persatu. Mungkin satu pun nggak dapat. Iya. Atau dapat ini majhul atau mungkarul hadis atau kadzab. Iya. Nah itu caranya, lu periksa. Iya. Periksa satu persatu dan itu bukan pekerjaan ringan memang. Untuk masalah sanat itu imam-imam besar. Ya seperti Syekh Albani, Syekh Mukbil di masa kita ini. Ya. Dan para ulama dahulu imam besar, Imam Ahmad, Imam Abu Hatim, Abu Zur'a dan para ulama yang lainnya. Nah, itu caranya membuktikan. Ya, itu caranya membuktikan. Nah ini. Syubhat bolehnya keluar dari pemerintah diantaranya perkara Husain dan Sulaiman bin Surat. Jemaah sekalian, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwa dahulu ulama ussala'f berbeda pendapat tentang khuruj kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan. Nanti antum bisa lihat dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan setelah beliau menukil ijma. Ulama seluruhnya sepakat haram melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang zalim. Bahkan ulama juga sepakat haram melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berhasil meraih kekuasaan dengan cara memberontak. Ya. Itu juga sepakat para ulama. Dan beliau menjelaskan memang dahulu sempat terjadi perbedaan pendapat. Kemudian setelah itu baru ijma. Ya. Kemudian setelah itu baru terjadinya ijma. Walaupun ulama yang lainnya menegaskan Sebagaimana juga ditegaskan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa sebetulnya nggak ada perbedaan pendapat. Itu salah. Dan ulama yang melakukannya tetap dikatakan salah. Ya. Makanya antum baca kisah-kisah bagaimana ketika Al Husain radhiyallahu anhu akan keluar itu ditahan oleh para ulama besar yang ada di masa itu seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditahan berusaha beliau sampai mau menangis menahan Al Husain supaya jangan pergi iya jadi intinya ulama kemudian sepakat maka kalau ulama sudah sepakat nggak boleh lagi ada penyelisihan nggak boleh lagi berdalil dengan uh, sebelum terjadinya kesepakatan nggak boleh lagi berdalil dengan sebelum terjadinya kesepakatan iya jadi Ijma ulama itu hukumnya haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yajma'u ummati 'ala dalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya siapa yang menyelisihi kesepakatan ulama, dia sesat. Ya, dia sesat. Kemudian itu perbuatan satu dua orang sahabat. Bagaimana mungkin kita mengambil itu dan meninggalkan kebanyakan sahabat? Ya. Dan lebih parah lagi kita meninggalkan dalil-dalil yang sudah jelas. Ini aneh. Ya. Cara berdalil yang aneh. Mau mengikuti perbuatan satu dua orang sahabat, yang sahabat itu tidak maksum. Kata Syafi'i rahimahullah, kalau sahabat bersepakat, aku ambil kesepakatan mereka. Kalau mereka berbeda pendapat, maka aku ambil yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu harusnya cara kita berdalil dan aku tidak membuat pendapat yang baik yang yang baru. Itu prinsip imam besar Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Bagaimana mungkin kita ambil pendapat satu dua orang sahabat meninggalkan kebanyakan sahabat dan bahkan meninggalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ada ucapan yang sangat berharga tentang pemberontakan yang terjadi dari masa ke masa Kesimpulannya kata beliau, seluruh pemberontakan yang terjadi sampai di masa beliau mudaratnya jauh lebih besar. Ya. Mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Baik. Apa hukum bayat suatu kelompok di bawah pemerintah yang sah? Ini termasuk bid'ah mengada-ada di dalam agama tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa jadi termasuk pemberontakan atau menjerumuskan kepada pemberontakan. Ya. Tidak ada satu bayat pun di dalam Islam kecuali bayat kepada pemimpin. Para sahabat berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sepeninggal beliau mereka berbayat kepada Abu Bakar, kemudian sepeninggal Abu Bakar mereka berbayat kepada Umar dan seterusnya. Tidak ada sekelompok sahabat yang berbayat untuk uh, sahabat tertentu tidak ada. Iya. Maka ini termasuk baiat yang bid'ah. Kalau ternyata mereka tidak taat kepada pemimpinnya, pemimpin yang sah malah lebih taat kepada pemimpin organisasi yang telah mereka baiat, maka itu termasuk kategori khuruj, pemberontakan. Baik. Bagaimana dengan orang yang membagi Ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Sudah terlalu malam kita Bagaimana dengan orang yang membagi dan menambah tauhid yang keempat Yaitu tauhid hakimiyah Saya mendengar ada organisasi yang punya keyakinan ini Namun tidak dinampakkan secara jelas Sehingga banyak yang tertipu dan mengikutinya Bahkan mereka menganggap sebagai ahlus sunnah Mohon penjelasan Ustaz uh, antum bisa dapatkan penjelasan yang bagus tentang bantahan terhadap apa namanya pembagian tauhid menjadi empat dengan menambah tauhid hakimiyah atau istilah lain mereka tauhid mulkiyah ini adalah termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama dan termasuk jalan pembuka kesesatan mereka untuk lebih detail antum bisa baca dalam beberapa fatwa lajnah daimah. Demikian pula dalam uh, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Apa judul kitabnya saya pernah sebutkan dulu. <laughs> Al-Qaulus Sadid ala man ankara taqsim at-tauhid. Asalnya kitab ini membantah orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga. Tapi kemudian beliau agak meluas sampai membantah tauhid pembagian tauhid hakimiyah. Iya. Dan itu alhamdulillah ana kutip sedikit di buku yang ana tulis. Ada enam yang sudah ana bagikan ke antumnya. Bisa antum baca di situ insyaallah. Iya untuk lebih detail. Intinya, tidak ada ulama ahlus sunnah, tidak ada ulama besar ahlus sunnah, ulama yang tebar di masa ini yang menyetujui pembagian tersebut. Bahkan Syekh Salil Fauzan, Hafizahullah, demikian pula dalam fatwa Lajnah Daimah menegaskan itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Karena istiqra'un nusus penelitian secara, secara keseluruhan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesimpulannya tauhid itu hanya ada tiga dan tauhid hakimiyah termasuk dalam tauhid uluhiyah merupakan cabang dari tauhid uluhiyah karena kewajiban melaksanakan syariat Allah bagian dari ibadah bagian dari ibadah sedangkan ibadah itu luas Sedangkan ibadah itu luas. Jadi apa pentingnya membuat pembagian yang keempat kalau dia bagian dari tauhid uluhiyah? Ya, kenapa mereka tidak buat juga tauhid dalam doa, tauhid dalam menyembelih, tauhid dalam hukum ada. Kenapa enggak tauhid dalam doa, tauhid dalam menyembelih? Jadi subhanallah jadi banyak macam. Ya. Enggak ada lagi pembagian tauhid, langsung perinciannya. Nah ini. Jadi sebagian ulama telah menghukumi itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Dan juga ternyata kalau kita perhatikan ini adalah pembuka jalan, pintu yang menjerumuskan mereka ke dalam berbagai macam kesesatan. Apa yang terjadi berikutnya jemaah sekalian? Pengkafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat Islam. Iya dengan dasar tidak mengamalkan tauhid hakimiyah dan pengkafiran tanpa perincian yang kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian setelah pengkafiran apa yang berikutnya pengoboman. Ya, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk penyimpangan yang muncul dari itu adalah yang menjadi inti dakwah mereka. Apa setelah itu? Harus hukum tegak Iya kan? Kalau itu sudah bagian, kalau itu sudah menjadi tauhid hakimiyah, berarti ini permasalahan penting. Dalam artian terpenting dalam agama yang lebih harus ditinggikan. Sehingga yang menjadi prioritas perjuangan mereka adalah bagaimana menegakkan hukum Islam. Itu pun mereka pahami, hukum Islam itu hanyalah dalam bentuk sebuah negara. Ya, sementara hukum-hukum Islam yang sudah mereka bisa tegakkan masih banyak yang belum mereka tegakkan atau mereka abaikan. Iya. Jadi dari situ muncul berbagai macam penyimpangan, termasuk mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah menjadi la hakima illallah. Itu juga penyimpangan di dalam penafsiran kalimat la ilaha illallah. Ya subhanallah, dari satu penyimpangan memunculkan berbagai macam penyimpangan berikutnya dan sedikit banyak telah saya jelaskan di dalam buku Tauhid Pilar Utama Membangun Negeri.